Selamat siang, silakan. Iya Bu, menurut saya Bu, pemerintah pemerintah Kabupaten Depok itu keputusan yang bodoh Bu ya. Halo? Iya Pak Alex, sambil dikecilkan sedikit eh, monitor radionya Pak, volumenya. Menurut saya itu keputusan yang kebijakan yang bodoh Bu. Iya. Karena kan uh, beras itu harusnya disuasembada, bukan dikurangin Bu. Kan eh, akhirnya kan nanti kan untuk uh, apa penjualan apa penjual makanan kan jadi offset berkurang bu itu menurut saya keputusan yang bodoh bu kalau kayak gitu bu Eh, makasih Bu ya. Terima kasih kembali Pak Alex, Pak Rahmat. Selamat siang dan silakan. Itu Pemkot Depok. Halo. Iya. Cuman bikin sensasi saja. Jadi dia tidak bisa bikin SMK, jadi bikin kentang gitu loh. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Rahmat. Pak Rudi, selamat siang. Halo. Halo, selamat. Pak Rudi atau Pak Ruli, silakan. Halo, siapa dulu Pak? Ini dengan Pak siapa? Maaf? Ruli. Pak Ruli, oke silakan Pak Ruli. Iya Mbak, menurut saya itu, uh, aduh gimana Nyari sensasi aja sih Mbak, nggak ada isinya. Sebab Indonesia kan makanan pokoknya beras dari dulu, mau dirubah bagaimana juga. Jadi dikurangi satu hari, dua hari, tiga hari itu nggak ada artinya. Dan saya pikir ini mau ngikutin wali kota Solo, nyari sensasi, atau memang mau tujuannya nggak jelas soalnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Pak Syahril, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Wah, wah, wah, hebat, hebat itu. Wah, hebat sekali. Suruh rakyatnya makan daging sama kentang, kayak gue gitu. Tapi gajinya 2.000 dolar sebulan itu bagaimana kita orang punya otak terima kasih sih terima kasih kembali Pak Syahril Pak Anwar silakan Pak Anwar terputus Pak Anwar boleh dicoba kembali lain telepon kami 6339160 yang lainnya juga di 6339160 menanggapi Pemkot Depok yang melarang pedagang makanan di setiap kantor pemerintahan di wilayahnya menjual nasi tiap Selasa Oke, okay, Pak Anwar, terhubung kembali silakan. Halo Pak Anwar Bukan Pak Anwar, Pak Agus Pak Agus, oke mohon maaf Pak Agus silahkan Ya saya setuju sekali dengan wali kota Depok Asal dia memang murni tujuannya untuk supaya nggak tergantung dengan beras Bukan untuk sensasi Terima kasih Ya terima kasih kembali yang berikutnya 6339160 kembali Pak Rahmat, selamat siang Ya Muhammad sini. Oke, mohon maaf Pak Muhammad, silakan. Iya, saya rasa itu bagus lah. Kita beras tiap tahun itu kan impor. Oh, itu yang tadi kasih komentar itu goblok semua itu. Ngerti ya devisa habis itu kata. Kita coba di servisasi untuk dia punya makanan itu beras kita bisa ganti. Tiap tahun kita impor berapa? Ngerti nggak mereka soal ekonomi? Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad. Pak Suryadi, Anda yang terakhir silakan. Wah terima kasih kesempatannya nih Kalau tidak makan beras Jangan sehari aja dalam seminggu Sebulan lah Ya rasa manfaatnya gitu ya Misalkan pas bulan puasa gitu Kalian sebulan Ya terima kasih Halo Pak Ami Ya selamat sore Ya silahkan Pak kalau kita lihat pemerintah ini mungkin udah nggak ada kerjaan ya. Jadi lama-lama mungkin orang disuruh nggak boleh makan atau balik lagi ke zaman Tarsan. Nah, kalau zaman Tarsan sekalian aja nggak pakai pakaian gitu loh. Jadi ini pemerintah ini bodoh, Bagaimana bodoh. Tidak pantas jadi pemimpin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ami. Halo Pak Ahmad. Ya, halo Pak. Silakan Pak Ahmad. Iya, komentar saya sih bola-bola aja ya sebagai alternatif. Cuman kalau bisa kebijakan ini ya nggak sesaat aja cari sensasi gitu loh Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Ada Pak Aryo halo. Oh saya setuju Pak. Kalau perlu anu apa dikiatkan itu makan nasi jagung seperti orang dulu biar tambah sehat. Jadi nggak ada kolesterol gitu. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Aryo. Masih kami tunggu mitra bisnis. Pemkot Depok melarang pedagang makanan di setiap kantor pemerintahan di wilayahnya menjual nasi tiap hari Selasa. Ada penelpon lagi. Halo Ibu Fatimah. Ya, selamat sore. Silakan Ibu. Ya menurut pendapat saya setiap peraturan itu pasti sudah ada sudah disiapkan eh, kira-kira alasannya apa, kemudian tujuannya apa tadi ya saya dengar berapa dari Pak siapa yang pertama tadi itu itu nggak boleh dia langsung eh, berpikir negatif baiknya kita jalankan karena menurut saya dengan mengurangi nasi kita juga bisa mengurangi lemak itu untuk kesehatan juga jadi jalankan dulu nanti kita lihat manfaatnya dalam beberapa bulan misalnya itu kali ini bagus silakan diteruskan tapi apabila itu malah menimbulkan unsur negatif Kan Terima kasih Bu Fatima Ada Pak Jainal Halo Pak Jainal Halo Pak Ya silakan Pak Sore ini kalau pendapat saya sih pemerintahan sekarang itu latah ya jadi itu kecil melalui berat mahal sama usah makan berat pemerintah sebetulnya kan harus bisa mencari solusinya makanan kan itu bisa diproduksi itu nggak kayak minyak tanah itu kan berada hukum harta kan. kalau beras kan bisa diproduksi itu itu ada banyak ilmiahnya untuk memproduksi pokoknya biasa satu hektar dan lima ton itu bisa belas ton dan itu ada ilmunya terus itu kan ada hama hama itu kan mestinya ilmunya ilmuwan itu harus cara mengatasinya bagaimana bukan bukan mencari solusi ini masalah terus pindah ke masalah lain itu kan pemerintahnya itu nggak pinter pendapat saya ya udah assalamualaikum terima kasih Pak Jenal ada Pak Yudi halo halo selamat siang ya silakan Pak Yudi ya kalau menurut saya itu pemerintahnya itu kurang kerjaan deh orang dagang itu nggak dagang terus ganti makanan pokok emang bisa tinggal balikin tangan aja gitu Aduh benar-benar dah itu raja-raja kecil itu mesti dipencet-pencetin itu Pemerintah pusat memang kacau juga tuh, kalau nggak bisa turun tangan kayak seperti itu ya Terima kasih Pak Yudi, ada Pak Firman, halo Halo, selamat siang Silakan Pak Firman Ya dengan berkurangnya mengkonsumsi nasi itu kan badan kita sehat ya Pak ya Itu solusi bagus juga jadi mengurangi diabetes ini Ini Indonesia tercatat sebagai pengidap Eh, penyakit diabetes tertinggi di dunia Pak nah jadi pemerintah itu juga harus bisa eh, mengambil solusi bagaimana mengekspor beras Pak sekian terima kasih terima kasih Pak Firman ada Pak Budi halo iya Pak selamat sore Pak iya silakan saya mau bersharing bahwa saya mengatakan bahwa pemerintah Depok itu kok mengadang-adang yang seperti itu. Apakah dalam pemerintahan itu menurut rakyat tidak ada hal, -hal lain yang lebih urgent seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Masa berakhir sampai gitu masyarakat seperti itu, Pak. Baik, terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Ya, selamat siang, Pak. Ya, silakan Pak Jafar. Uh, saya cukup menghargai usaha pemerintah kota Depok ini sebagai minimal sebagai inisiasi lah untuk siapa tahu kalau berhasil ya kalau gagal kan kita juga nggak tahu ya namanya juga baru dicoba um, mengenai larangan untuk menjual nasi pada hari Selasa itu kan cuma berlaku di lingkungan dia sendiri. Saya rasa itu sah-sah aja. Gitu. Eh, tapi mungkin memang mesti dicari alternatif lainnya supaya pedagang yang biasanya hari itu uh, berpenghasilan tiba-tiba harus tidak berpenghasilan. Apalagi kalau memang yang dagangannya yang bergantung sama nasi. Itu aja sih. Selamat malam Pak Ali. Ya, malam. Silakan Bapak komentarnya ya saya pikir saya juga warga Depok ya hmm. jadi memang pemerintah Depok itu terlalu berlebihan hmm. terlalu berlebihan jadi saya pikir masih banyak kok yang mesti dipikirin masih banyak yang mesti diberesin ya kayak ya korupsi di dalam Pemda juga kita tahu semuanya kok gitu tapi malah mikirin yang seperti itu jadi menurut saya sih ya, terlalu berlebihan aja harga main pareto lah untuk pekerjaan gitu. baik terima kasih Pak Ali komentar Anda Pak Wahyu selamat malam Pak Wahyu? Iya. Iya, mohon volume radio Anda dikecilkan sedikit, Pak. Iya, udah Bu. Silakan Bapak. Halo, kalau menurut saya sih tujuannya memang baik. Tapi caranya gitu loh. Jangan dilarang, tapi dihimbau lah gitu loh. Kalau tujuannya memang baik ya kita dukung lah gitu loh. Tapi nggak boleh dilarang menurut saya sih ya. Oke, makasih. Terima kasih kembali Pak Wahyu. Pak Kris, selamat malam. Malam Bu. Komentar Anda Bapak? anjurin orang berpuasa kan lebih bagus Bu ya mm -hmm. Enggak, Terima kasih Pak Kris Selamat malam Pak Edi Selamat malam Komentarnya bagaimana Pak Edi? Iya saya Edi dari ahli kredit.com. Jadi begini Bu Memang saya rasa itu benar ya agar kita tidak usah memakan nasi eh, dan sebagainya itu ada benarnya juga. Loh iya kita bisa menggantinya dengan bistik contohnya atau dengan hamburger bisa juga dengan pizza, makaroni, pasta, bisa toh. Jadi buat penghematan kita. Ah. <laughs> Baik, terima kasih untuk Anda, Pak Edi.